Faedah yang pertama Al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Faedah ini penulis ambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi hikmah penciptaan jin dan manusia adalah ibadatullah. Beribadah kepada Allah la ayatamatta'u bil ma'akil wal masyarif wal manakih. Bukan untuk makan, minum maupun nikah Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan, minum maupun nikah. Ya. Ini harus kita sadari bahwasanya tujuan keberadaan kita di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Faedah yang kedua, Thaniyatu al ibadah hiya tauhid. Ibadah adalah tauhid. Ibadah adalah tauhid karena ibadah mabniyatun ala tauhid. Ibadah dibangun di atas tauhid. Sehingga ibadah adalah tauhid. Wa kullu ibadatin la tauhida fiha laysat bi ibadatin. Setiap ibadah la tauhida fiha yang dilakukan tanpa tauhid maka itu bukan ibadah. Al ibadah la tusamma ibadah illa ma tauhid ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. La siyama anna ba'da salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'budun illa liwahidun. Lebih-lebih lagi sebagian salah ada yang menafsirkan firman Allah taala illa liya'budun itu maknanya illa liwahidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. ay maksudnya kecuali supaya mereka mentauhidkanku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah tauhid. Fa kullu ibadatin la tubna ala tauhid hiya batilatun. Setiap ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid maka itu adalah ibadah yang batilah. Ibadah yang batil. Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, kalau Allah Taala Allah Taala berfirman, Ana agna syurakai syirki." Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Rawahu Muslim Kata Allah Ta'ala, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Allah tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal asraka fihi ma'i ghairi, dia sekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu maka aku akan tinggalkan dia dan amalnya. Aku akan tinggalkan dia dan amalnya, amal yang syirik. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang dicampuri kesyirikan. Jadi ibadah adalah tauhid. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ketiga Annama lam ya'ti bihi lam ya'budillaha Barang siapa yang tidak bertauhid maka dia belum beribadah kepada Allah. Barang siapa yang belum bertauhid berarti dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi makna qouli ta'ala ini adalah makna firman Allah taala wala antum abiduna ma'bud dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah atau kalian ya ibadah kalian tidak seperti ibadahku ya ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan falaisat bi ibadatillahi taala dan bukan beribadah kepada Allah ini ibadahnya orang-orang musyrik ibadahnya orang-orang musyrik mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka. Ibadah kita tidak seperti ibadah mereka. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara ibadah mereka ya ditujukan kepada Allah dan kepada selain Allah. Ibadah kita tidak sama seperti ibadah mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Kemudian Ar-Rabi'ah faedah yang keempat Al-hikmatu fi irsalir rusul Hikmah diutusnya para rasul Hikmah diutusnya para rasul adalah untuk ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wajtinab ibadati tauhid Ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah berdakwah ya mengajak orang lain agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan tauhid. Faedah ini penulis ambil dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Ani'budullaha wajtanibut tawgut Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya ia menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taubat. Semua rasul atau seluruh rasul dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir rasul yang pertama Nuh alaihissalam hingga Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mendakwahkan dakwah tauhid. Semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tauhid. Tauhid ini segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tauhid segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini harus kita jauhi. Ya. Jauhi patung, jauhi berhala. Ya. Jauhi siapa saja yang disembah selain Allah. Kemudian Faedah yang selanjutnya yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah umum untuk seluruh umat. Risalah umum untuk seluruh umat. Faedah ini penulis ambil dari firman Allah surat An-Nahl ayat 36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, kami telah mengutus pada setiap umat, semua umat seorang rasul. Ya, seorang rasul. Tidak ada satu umat pun yang nggak punya rasul. Tidak ada satu umat pun yang nggak punya rasul. Semuanya punya rasul. Asadisa faedah yang keenam Anna dinal anbiya'i wahidun bahwasanya agama para nabi satu agama para nabi satu Ya, ini juga diambil dari firman Allah surat An-Nahl ayat 36.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 Wahada la ta'ala li kullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja Ya, hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing dari kalian kami jadikan syir'atan, aturan, wa minhaja dan jalan yang terang. Artinya apa para jamaah? Para rasul agamanya satu, agamanya sama, yang berbeda itu syariatnya. Ya, syariatnya berbeda. Namun agamanya sama. Agama Islam mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Contoh misalnya dalam syariat Nabi Musa alaihissalam ya mereka kalau pakaiannya kena najis itu pakaiannya dipotong. Dipotong pakaiannya yang terkena najis dipotong. Kemudian ditambal dengan e, kain yang lain yang suci. Ya, nanti kalau kena najis bagian sini dipotong lagi. Kalau kita tidak seperti itu, kalau pakaian kita terkena najis cukup dicuci. Ya, nggak perlu di, dipotong sampai najisnya hilang. Ya, syariatnya Nabi Musa alaihissalam kalau mereka mau bertobat mereka harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Bertobat dengan cara bunuh diri. Kalau syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak boleh bunuh diri bunuh diri termasuk dosa besar. Jadi syariatnya berbeda, namun agamanya sama. Agamanya satu yaitu mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian faedah yang sabiah yang ketujuh Al-mas'alatul kabiratu anna ibadat Allahi la tahsulu illa bil kufri bitawud Masalah yang kabirah, masalah yang besar. Bahwasanya beribadah kepada Allah la tahsul itu tidak terrealisasi atau belum terrealisasi kecuali dengan mengingkari Tawbud kufur kepada tauhid. Beribadah kepada Allah itu belum uh, benar kecuali harus mengingkari tauhid. Harus mengingkari tauhid. Dalilnya firman Allah taala wajtanibut tauhid. Wajtanibu tauhid dan jauhilah tauhid. Faman abadallaha wa lam yakfur bitagut falaysa bimuwahhidin. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak mengingkari tauhid, maka dia bukan muwahhid. Dia bukan orang yang bertauhid. Walihada ja'al al-muallifu rahimahullahu al mas'alata kabiratan. Oleh karenanya penulis rahimahullah menjadikan masalah ini masalah yang besar. Beliau mengatakan al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar. Lianna katsiran minal muslimin jahalaha fi zamanihi wa fi zamanina al-an. Karena kebanyakan kaum muslimin jahalaha, enggak enggak mengetahuinya. Fi zamanihi pada zaman beliau dan pada zaman kita sekarang banyak orang yang apa namanya ke masjid banyak orang yang ke masjid sholat beribadah kepada Allah namun mereka tidak mengingkari taubat mereka tidak mengingkari taubat ya taubat ini segala sesuatu yang disembah selain Allah ada yang sholat di masjid tapi masih pakai jimat ya ada yang uh, sholat di masjid tapi masih datang ke dukun ya ada yang sholat di masjid tapi masih ke tukang sihir ada yang ke masjid tapi masih juga ke kuburan berdoa kepada penghuni kubur dan seterusnya jadi ibadah kepada Allah tapi belum mengingkari togut ah, ini belum dikatakan muwahhid belum dikatakan orang yang bertauhid belum bertauhid Ya, seseorang akan uh, eh, dinilai, dinilai sebagai ahli tauhid kalau dia hanya beribadah kepada Allah dan mengingkari tauhid. Jadi harus ada al kufru bit tauhid. Mengingkari tauhid ini harus. Ya, sebagian ulama memasukkannya dalam surut la ilaha illallah syarat-syarat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan syarat-syarat la ilaha illallah ada tujuh dan ada yang mengatakan syarat la ilaha illallah ada delapan. Syarat yang pertama apa syarat la ilaha illallah yang pertama? Al ilmu bimaknaha nafian wa isbatah harus mengilmui maknanya, mengetahui maknanya, baik penafian maupun penetapan. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus tahu maknanya, nggak boleh nggak tahu maknanya. Ya, kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian nggak tahu maknanya, batal, batal la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Ya. Apa maknanya? Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan, ini pembahasan yang cukup penting karena banyak orang yang salah keliru dalam e, mengartikan la ilaha illallah. Kebanyakan mereka mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Ini nggak benar ini. Makna yang keliru. Kenapa keliru, ikhwan? Karena kalau kita katakan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti orang-orang musyrik mereka beriman mereka nggak nggak akan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang musyrik beriman Tuhannya Allah. Orang musyrik beriman Tuhannya Allah. Mereka percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya orang-orang musyrik, Siapa Rabbus samawati wal ar, Rabb langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik itu percaya sama Allah, Tuhannya Allah. Ya. Namun mereka tidak mau mengesahkan Allah. Ini yang jadi masalah. Nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Berarti mereka percaya sama sama Allah, Tuhannya Allah. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, pasti mereka akan mengucapkan la ilaha illallah dengan gampang, dengan mudah. Karena tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Ya. Tapi ternyata mereka menolak. Mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena bukan itu maknanya. Maknanya mereka harus menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah yang lain. Sesembahan yang hak itu hanya Allah. Itu yang seharusnya mereka sembah, bukan sesembahan yang lain. Ini yang mereka nolak. Karena kebiasaan mereka, mereka punya sesembahan banyak, ya. Kadang di rumah ada 20 sesembahan, ada 10 sesembahan. Jadi banyak sekali patung-patung mereka. Sejak kecil, bahkan sejak mereka belum lahir, itu sudah menjadi kebiasaan mereka menyembah menyembah banyak Tuhan. Ya, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan ini sembahan-sembahan selain Allah. Nah, ini bertentangan dengan tradisi mereka, kebiasaan mereka. Sehingga mereka menolaknya, tidak mau menerimanya. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan dan dalam bahasa Arab para jamaah dalam bahasa Arab segala sesuatu yang disembah itu namanya ilah. Segala sesuatu kalau disembah ilah. Jadi kalau ada pohon disembah, pohon itu ilah, dikatakan ilah. Ya. Ada batu disembah, batu itu ilah. Ada manusia disembah, manusia itu ilah. Jadi ilah-ilah itu banyak. Sesembahan-sembahan itu banyak. Ya, Allah juga disembah. Allah juga disembah, Allah juga ilah. Sesembahan banyak. Namun semuanya batil. Yang hak hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ada an-nafi wal isbat. Ini rukun la ilaha illallah. Ada penafian di situ la ilaha ini penafian. Kemudian ada al-isbat illallah. An-nafi wal isbat ini rukun la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Ya. Kalau an-nafi saja ini bahaya jadi ateis nanti. La ilaha titik. Tidak ada ilah, ateis. Ya. Ini kalau an-nafiu semata. Kalau al-isbat semata illallah ini juga tidak menunjukkan tauhid illallah kecuali Allah dia nggak menafikan sembahan-sembahan yang lain ini juga bukan bukan tauhid tauhid itu ketika terkumpul antara penafian dan penetapan ini uh, syarat yang pertama al ilmu bimakna nafian wa isbata syarat yang kedua al yakin harus yakin Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita harus yakin. Gak boleh kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu batal. La ilaha illallah yang kita ucapkan batal. Syarat yang ketiga apa syarat yang ketiga? Al ilmu, al yakin, al mahabbah. Ya, kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah mencintai orang-orang yang mengucapkannya, kita tidak boleh benci. Kemudian yang keempat al-ikhlas. Harus ikhlas. Tidak boleh tidak boleh syirik. Ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Kemudian yang kelima as jujur al munafilil kadhib tidak boleh dusta ya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur lisannya tok yang mengucapkan sementara hatinya ya e, mendustainya ini sama seperti orang-orang munafikin yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya namun hatinya mengingkarinya jadi harus jujur, tidak boleh dusta. Kemudian syarat yang keenam al inqiyad tunduk. Ya, tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu ada hak-haknya. Hukukul la ilaha illallah seperti apa sholat ya kok ada orang ngucapin la ilaha illallah kemudian nggak mau sholat ya ini aneh ucapin la ilaha illallah tapi nggak mau sholat. Kemudian yang ketujuh al-qabul, menerima. Tidak boleh apa? menolak. Ada yang mengatakan ini syarat la ilaha illallah dan ada yang menambahkan syarat yang kedelapan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari apa yang disembah selain Allah. Ya, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Jadi delapan syarat ini harus kita e, penuhi semuanya. Kalau salah satunya e, hilang, tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan batal ya batal Miftahul jannah la ilaha illallah kunci surga adalah la ilaha illallah dan kunci tersebut ada gigi-giginya. Nanti ada orang yang datang bawa kunci surga tapi tidak ada gigi-giginya. Ya, ternyata gigi-giginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Punya kunci tapi nggak punya gigi ini juga tidak bisa dipakai untuk membuka pintu surga. Tuh jadi masalah yang besar ya karena banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya baik kaum muslimin pada zaman penulis maupun kaum muslimin pada zaman sekarang pada zaman kita. Kemudian as faedah yang kedelapan. Anna tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwasanya tagut umum fi kulli ma ubida min dunillah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tagut itu maknanya umum, ya kita tidak batasi. Kalau kita dapati ada ulama yang mengatakan togut itu adalah setan misalnya, ya kita kalau buka uh, tafsir kita baca firman Allah wa'budullaha uh, apa namanya? anik budullah wajtanibut togut Kita buka apa yang dimaksud dengan togut. Ada sebagian ulama yang menafsirkan dengan menyebutkan contoh-contohnya. Togut itu sahir, tukang sihir. Togut itu jin, ya. Togut itu setan. Togut itu dukun dan seterusnya. Ini tafsir, ya menyebutkan contoh-contohnya. ya ada masalah, boleh-boleh saja, cuman kurang kurang jami ya, kurang sempurna. Tauhid ini umum. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tauhid. Ya, ada yang menambahkan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Ya, artinya kalau ada manusia disembah tapi dia tidak ridho, itu bukan togut. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah. Tapi dia tidak ridho. Padahal Nabi Isa tidak masuk dalam definisi togut. Ya, dia tidak ridho dengan penyembahan penyembahan tersebut. Ya, togut itu umum. E, segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bi annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in aw muta'in. Ini pengertian taubat menurut Imam Ibnu Qayyim. Segala sesuatu yang membuat seorang hamba atau menyebabkan seorang hamba melampaui batas baik dengan disembah atau diikuti atau ditaati. Ya, dengan disembah nah, seperti patung-patung. Ya, itu togut. Atau diikuti matbu seperti orang alim, orang berilmu yang diikuti. Namun yang di, di, yang dicontohkan salah. Nah, ini juga togut. Ada orang alim, ustadz, kiai mencontohkan yang salah. Eh mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat syirik. Ayo kita ke kuburan, ziarah kubur. Ya, nanti ayo kebetulan ini ini kuburannya Sunan Fulan. Berdoa minta sama dia. Dia orang yang dekat dengan Allah. Orang alim ini yang pemerintah eh, mengajari kesyirikan itu juga disebut taubat. Ya, orang alim yang makbuk yang diikuti. Atau mutok yang ditaati seperti pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang memerintahkan ya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian diikuti. Ya, berarti dia telah menjadikan pemimpin itu sebagai sebagai togut. Kemudian at-tasi'ah, faedah yang kesembilan. Idhamu sya'ni salati ayat al-muhkamat fi suratil an'am. Ya, agungnya kedudukan tiga ayat yang muhkam dalam surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ayat berapa? Ada yang masih ingat nggak? Surat Al-An'am ayat berapa? ayat 151 sampai ayat 153. Ini ayat yang sangat agung sekali karena dalam ayat ini ya ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memulai wasiatnya untuk apa? Untuk tidak menyekutukannya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku Ya, Allah tusriku Allah tusriku bihi syai'a. Kul katakanlah, marilah aku bacakan apa-apa yang diharamkan Rob kalian atas kalian Allah tusriku bihi syai'a Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, nanti di, di, di, di akhir ayat Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wasaqum bihi dan seterusnya. Ada ya e, apa namanya disebutkan itu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-asyirah faedah yang ke-10 al-ayat al-muhkamat fi suratil fi, fi suratil Isra. Ayat-ayat yang muhkam dalam surat Al-Isra. Ayat-ayat yang muhkam dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 20 23 Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin dan seterusnya. Ya. Di dalam ayat ini ada 18 masalah. Silakan untuk buka. Ada 18 masalah ya dan Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan larangan berbuat syirik la taj'al ma'allahi ilahan akhar jangan kalian jadikan ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala ya agar kalian tidak tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutupnya dengan larangan juga berbuat syirik. Ya, wala taj'al ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura janganlah kalian menjadikan ilah yang lain di samping Allah sehingga kalian akan dilemparkan dicampakkan ke dalam jahanam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 18 masalah ya Allah awali dengan larangan berbuat syirik, kemudian Allah akhiri dengan larangan berbuat syirik. Ya. Kalau kita dilarang berbuat syirik, berarti ya kita diperintahkan untuk bertauhid. Kemudian yang ke-11, faedah yang ke-11, ayat suratin nisa allati tusamma ayatul hukuk al-asyrah Bada'aha biqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat dalam surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat hukukul asyrah. Ayat hukukul asyrah. Ayat 10 hak. Ya. Karena dalam ayat ini ada 10 hak. Allah ta'ala biqaulihi Allah memulainya memulai hak tersebut dengan firman-Nya budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, siapa yang hafal ayatnya? budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana fakhura ada sepuluh hak ya beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun wabil walidaini ihsana berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah kepada kerabat dekat anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh, berbuat baiklah kepada teman sejawat, ibnu Sabir dan budak-budak yang kalian miliki. Ada sepuluh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah awali dengan Ubudullaha wa la bi syai'a. Perintah untuk bertauhid dan larangan berbuat syirik. Kenapa Allah awali dengan ini? Dengan haknya. Karena hak yang kedua sampai hak yang ke sepuluh itu nggak ada nggak ada artinya sama sekali atau nggak ada manfaatnya kalau hak yang pertama tidak ada ya berbuat baik kepada kedua orang tua berbuat baik kepada tetangga kerabat dekat tanpa tauhid sama sekali tidak tidak bermanfaat. Ya, jadi harus didasari tauhid baru bisa membuahkan pahala. Kita melihat pamannya Nabi Abu Talib Kurang apa Abu Talib bayangkan Abu Talib itu kurang apa Dia bela Rasulullah Dia lindungi Rasulullah Dia mengatakan imdi silahkan engkau Sampaikan apa yang diperintahkan Silahkan engkau berdakwah tapi saya eh, saya nggak suka meninggalkan agama Abdul Muttalib. Dia persilahkan Nabi berdakwah, dia lindungi, tapi dia nggak mau ikutin agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga apa kebaikan-kebaikan Abu Talib kepada Rasulullah sama sekali nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dilakukan tanpa tauhid. Abu Talib finnar, Abu Talib di neraka. Kalau bukan karena syafaat Nabi, Abu Talib berada di dasar neraka. Cuman karena syafaat Nabi, dia disiksa di neraka-neraka yang apa namanya yang rendah, yang tidak dalam. Dibakar kakinya, ya menyebabkan otaknya mendidih. Jadi kebaikan-kebaikan, sebaik apapun orang, kalau tanpa tauhid nggak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sama sekali. Ya, tauhid ini saat diterimanya amal. Tauhid syarat diterimanya amal. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن هزام أمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية halahu min ajr ya Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pada masa jahiliyah. Hakim bin Hizam ini orang yang rajin bersedekah, dia suka membebaskan budak dan dia sering menyambung tali silaturahim. Ini dia lakukan pada masa jahiliyah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan dulu yang saya lakukan pada masa jahiliyah itu ada pahalanya? Kata Rasulullah tidak ada. Tidak ada pahalanya kecuali engkau masuk Islam. Ya. Aslamta alama aslafta minal khair. Kalau engkau masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dulu engkau lakukan pada masa jahiliyah itu di, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir yang baik-baik itu Ketika mereka masuk Islam, kebaikan-kebaikan mereka semasa kafir itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan dosa-dosanya? Dosa-dosa dihapus semuanya. Islam menghapus ya dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan masuk Islam. Dosa-dosanya semasa kafir semuanya dihapus dan kebaikan-kebaikannya semasa kafir itu diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Asaniyah asra, faedah yang ke-12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Tanbih, ya peringatan terhadap wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya. Apa yang beliau wasiatkan Ikhwan menjelang wafatnya? Yang beliau wasiatkan sebagaimana yang terdapat dalam surat surat apa? Hah? Terdapat dalam surat apa Ikhwan? Apa yang beliau wasiatkan? ya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153 Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawli ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul." Ini wasiat Rasulullah yang terakhir. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau yang terakhir hendaknya dia membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Wasiat Nabi yang terakhir. Ya, yang diawali dengan apa? Larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Jadi larangan berbuat syirik itu wasiat Allah dan wasiat Nabi. Wasiat Allah dan wasiat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, <clears throat> ya, yang ketiga belas, ma'rifatu hakillahi alaina, mengetahui hak Allah atas kita. Hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa ya, apa hak Allah yang harus kita tunaikan dalam hadis Mu'ad bin Jabal? Hah? Apa hadisnya? Hah? Ketika Rasulullah membonceng Mu'ad Ya Mu'ad Atadri ma haqqullah Alal ibad Wahai Mu'ad tahukah engkau apa hak Allah Yang harus ditunaikan oleh hambanya Kemudian Mu'ad berkata Allahu wa Rasuluhu a'lam Mu'ad nggak tahu Kata Rasulullah, Hakullah alal ibad ayat hudu. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang ke-14, ya kita selesaikan, waktunya sudah habis. Ma'rifatu hakil ibad alaihi idza addu haqqahu, mengetahui hak hamba yang akan dibalas oleh Allah apabila mereka menunaikan haknya jadi kalau kita tunaikan hak Allah, Allah akan beri balasan. Apa balasannya? Allah yu'adziba man la yusyriku bi Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang bertauhid. Ya, artinya orang yang bertauhid akan masuk surga. Kemudian faedah yang ke-15, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aksarus sahabah. Bahwasanya masalah ini tidak diketahui oleh mayoritas para sahabat. Masalah ini tidak diketahui oleh mayoritas para sahabat. Kenapa? Karena ketika Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubasyiruhum?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada mereka? kepada sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasulullah, "La, nggak boleh." payat Fayattakilu nanti mereka akan bersandar dengan keutamaan ini dan mereka nggak beramal. Sudahlah, kita cukup bertauhid, nggak usah beramal, kita selamat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bersandar dengan keutamaan ini, kemudian mereka meninggalkan amalan-amalan yang yang lain. Ya seperti kita lah, Ikhwan. Kadang kalau kita sudah ngaji tauhid, ah, yang penting bertauhidlah. maksiat nggak apa-apa nah, ini nggak boleh ya kan kalau kita tauhid kan nanti selamat ya nggak apa-apalah maksiat nggak apa-apalah pacaran ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah jangan sampai kita bersandar dengan keutamaan ini kemudian kita melakukan kemaksiatan atau kita malas-malasan dalam beribadah. Nah, sudahlah, saya nggak mau puasa Senin Kamis. Saya nggak usah sholat malam aja, cukup bertauhid saja. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga banyak para sahabat yang nggak tahu hadis ini, banyak yang sudah meninggal di akhir hidupnya. Muad bin Jabal, beliau takut, beliau dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Akhirnya beliau kabarkan. Sebelum beliau wafat, beliau kabarkan hadis ini kepada para sahabat yang masih hidup ketika ketika itu. Namun sahabat-sahabat yang lain yang sudah meninggal, ya mereka nggak tahu hadis hadis ini. Jadi hati-hati ikhwan ya. Kalau seandainya ada bisikan-bisikan eh, nggak oh, apa-apa kau maksiat, nggak apa-apa kau meninggalkan amalan ini, yang mendingan kau bertauhid. Itu bisikan dari setan. Ya, bisikan tersebut dari dari setan. Kemudian faedah yang ke-16 jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Boleh menyembunyikan ilmu karena ada maslahat boleh menyembunyikan ilmu karena ada maslahat. Terkadang ada ilmu-ilmu tertentu yang memang kita nggak usah sampaikan, disembunyikan. Karena kalau kita sampaikan nanti orang jadi malas. Ya, orang jadi malas beribadah. Atau atau oh hukumnya hukum amalan ini sunnah. Nah terkadang kita sembunyikan kata-kata sunnah, kita hanya mengatakan amalan ini disyariatkan ya amalan ini di, disyariatkan. Kadang kalau kita oh hukumnya sunnah, orang ah, hanya sunnah saja. Mereka tidak mau apa? Tidak mau melaksanakannya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasuruhu disunahkan memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa-apa yang membuatnya senang, dengan berita-berita yang membuatnya senang. Ya berita apa saja, misalnya eh, dia nilainya bagus kita sampaikan, ya. Atau misalnya kita dikaruniai anak terus kita sampaikan, beri kabar gembira kepada orang lain. Kemudian faedah yang ke-18, al khawfu minal ittikal ala siati rahmatillah. Al khawf ya, e, khawatir bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Hati-hati ikhwan, ya e, bersandar kepada luasnya rahmat Allah ini bisa menyebabkan seseorang merasa aman dari makar Allah ya ah Allah kan maha pengampun kan kadang kalau ya iman lagi lemah kita ingin maksiat ah Allah kan maha pengampun nggak apa-apa lah maksiat e, sekali-sekali ya saya kan manusia Allah kan maha pengampun Allah gopur ya kalau saya nggak berbuat maksiat nanti Allah mengampuni siapa Iya ini setan, setan itu pinter Setan itu pinter sekali Sehingga kita merasa aman dari makar Allah Kita berbuat maksiat, berbuat maksiat Eh enggak, nggak taunya Pas berbuat maksiat terus mati Meninggal dalam keadaan berbuat maksiat Na'udzubillah Jangan sampai apa kita bersandar Terlalu bersandar kepada luasnya rahmat Allah Ya, ingat Allah itu Ghafurur Rahim betul, tapi Allah juga Syadidul Iqab. Ya, sangat keras hukumannya sangat keras azabnya. Ya, jadi e, berhati-hati jangan sampai kita e, bermudah-mudahan melakukan maksiat dengan alasan bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wih, masih banyak ya. Faedahnya masih banyak. Eh, kita cukupkan ya waktu yang sudah anak kita sudah menghabis, Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan e, bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته